Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala al-muallif asaballah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Mustalahul Hadis Sahih Muslim. Nah, sekarang kita masuk ke Sahih Muslim. Setelah kita menyebutkan Sahih Bukhari, eh, As-Sahih Kutub Al-Musannafah ba'da Kitabillah Jalla wa Ala tahta adimis sama sahihan Kitab yang paling sahih di bawah kolong langit ini setelah Al-Qur'anul Karim adalah Sahihan. Apa itu? Ya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kita lihat Sahih Muslimnya. Sahih Muslim huwal kitabul masyhur alladhi allafahu Muslimun ibn hajjad rahimahullah. Sahih Muslim itu adalah kitab yang masyhur yang terkenal yang dikarang oleh Al-Imam Muslim ibn hajjad rahimahullah taala Abu Hussein Jama'a fihi ma sahha 'indahu an Rasulillah SAW. Beliau mengumpulkan di dalamnya hadis-hadis yang sahih. Nah, menurut beliau dari Rasulullah SAW. Qala nawawi berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kenapa kok seringnya dinukil Imam Nawawi? Karena Imam Nawawi punya syarahnya. Al-Imam An-Nawawi punya syarah terhadap apa? Sahih Muslim. Sering sekali antum Nah barakallahu fikum jumpai qala al-Imam An-Nawawi syarh syarh ala Sahih Muslim fi syarhihi ala sahih Muslim. Berkata Imam menawi dalam syarahnya beliau terhadap sahih Muslim karena beliau punya syarah. Paham ya? Beliau nah punya syarah terhadap sahih sahih Muslim dan bagus sekali syarahnya. Nah, cuman yang namanya manusia tidak maksum al-imam an dan juga al-hafidh ibnu hazal al-asqalani rahimahumullah mereka terkadang terjatuh dalam kekeliruan masalah apa? masalah ungkapan diperbolehkannya at-tabarruk bi salihin mencari berkah dengan bekas-bekasnya jejak-jejaknya orang soleh. Paham ya? Itu sudah disebutkan para ulama ya. Nam Syekh Ibn Bas rahimahullah taala juga memberikan kritikan ketika beliau mentaklik catatan kaki terhadap apa? Fathul Bari. Ya, Fathul Bari karya siapa? al hafidh Ibn Hajar Asqalani. Terkadang beliau masih membolehkan fihi jawazu at-tabarruk bi atharis salihin. Di dalamnya ada pembolehan apa? Mencari berkah dengan apa? Bekas-bekasnya orang soleh. Oh ya, jadi orang soleh kita mencari berkah pada dia itu boleh. Ini telah dibantah ya, enggak diperbolehkan. Itu pun kita diperbolehkan mencari berkah dengan bekas-bekas atau asarnya Rasulullah itu ketika masih hidup. Setelah meninggalnya enggak boleh. Apalagi orang-orang soleh yang di bawahnya. Awasannya ya, nah seperti itu barakallahu fikum. enam. Nah, Imam Nawawi rahimahullah itu hampir mirip dengan imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah di dalam kekeliruannya. Karena nah disebut para ulama, nah mereka terpengaruh dengan pemikiran Asy'ariyah, terpengaruh saja. Dan di saat beliau masih hidup saat itu enggak dijumpai ada yang menasihatinya. Sehingga apa? Beliau berdua meninggal dalam keadaan masih membawa enam kekeliruan pemikiran Asy'ariyah tadi itu. Oleh karena itu para ulama mengatakan, "Na'am al-Imam An-Nawawi dan al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahumullah mereka termasuk min ulama Ahlussunnah wa qad zalat aqdamuhum." Paham ya maksudnya apa? Maksudnya mereka termasuk ulama ahlus sunnah hanya saja tergelincir telapak kaki mereka. Maksudnya tergelincir dalam permasalahan apa? Masalah asma wa sifat tadi itu. Paham ya? Rahimahumullah. Jadi berbeda dengan Mahmud Al-Haddad. Mahmud Al-Haddad yaitu pemimpin kelompok Haddadiyun yang mereka ekstrim dan keras di dalam memfonis para ulama ahlus sunnah. Mereka mengatakan kitab syarah sahih Muslim dan kitab syarah sahih Bukhari itu wajib dibakar katanya. Nah kenapa? Imam Nawawi Asy'ariyah katanya. Imam Ibn Hajar al-Asqalani asyairah katanya. Nah, ekstrim berlebihan seperti itu. Syekh Mukbil bin Hadil Wadi dengan semakna saat itu disebutkan oleh salah satu mustafidin ketika kami belajar di Damaj, Syekh Mukbil mengomentari justru yang berhak dibakar itu siapa? Kalau ini diperbolehkan bakar, yang berhak dibakar itu Mahmud al-Haddad ini seharusnya. Paham ya? Nah, seperti itu maksudnya apa? Maksudnya itu enggak layak. Terus bagaimana pendapat dan juga penjelasan Ahlussunnah wal Jamaah mengenai Al-Imam An-Nawawi dan Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani tadi kita katakan min ulama ahli sunnah. Termasuk ulama ahli sunnah. Hanya saja tergelincir telapak kakinya tadi itu. Maksudnya tergelincir dalam masalah asma wa sifat tadi. Mafhum? Seperti itu. Naam. Kita lanjutkan. Qala An-Nawawi rahimahullah salaka fihi turuqan balighatan fil ihtiyat wal itqan wal wara' wal ma'rifah la yahtadi ilaiha illa afradun fil a'sar. Artinya apa Imam Nawawi memuji dan mengatakan Al-Imam Muslim telah menempuh di dalam sahih Muslimnya nah metode-metode yang sangat puncak di dalam kehati-hatiannya. Maksudnya sangat berhati-hati meletakkan hadisnya itu. Wal itqan, kemapanan hafalannya, mutqin. Wal wara' dan juga sangat berhati-hati karena al wara' wa zuhud itu lain ya. Al wara' wa zuhud itu lain. Apa perbedaan al wara' dan zuhud? Eh, apa perbedaannya al farqu baina al wara' wa zuhud? Mana yang lebih umum dan mana yang lebih khusus? Waral umum? Zuhud lebih khusus? Zuhud lebih umum, warak lebih khusus. Apa maknanya bedanya? Eh, tarku malayaduru fil akhirah. Meninggal seluruh perkara yang nah membahayakan dia di akhirat. Kalau nah warak Aywa, tarku ma la akhirah, meninggal seluruh perkara yang ber, tidak bermanfaat di akhirat. Baik yang membahayakan atau tidak membahayakan kalau tidak bermanfaat ditinggalkan itu warok namanya. Bahwasanya ya, seperti itu. Wal ma'rifah dan juga na'am mencapai tingkat kepuncaan apa? Tingkat puncak pengetahuan beliau. La yahtadi ilaiha tidak bisa menempuh jalan atau metode tersebut Ilah afradun kecuali beberapa individu fil asar di nah, muka bumi ini atau di kota-kota yang ada. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi beliau memberikan keutamaannya. Murid siapa? Beliau ini murid Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari saja ketika meletakkan satu hadisnya apa yang beliau lakukan sebelumnya? Wudu kemudian salat dua rakaat istikharah dulu. Masya Allah. Sehingga hingga saat ini kitabnya pun Allah taala abadikan. Naam. Wa kana yajma'u wa kana yajma'u al-ahadits al-mutanasiba fi makanin wahid. Dan beliau Nah, barakallahu fikum al-Imam Muslim mengumpulkan hadis-hadis yang cocok dan sesuai pada satu tempat. Ya, wa yadhkur turuqal hadis wa alfadhahu murad na'am murattaban 'ala 'ala al-abwab dan beliau menyebutkan jalan-jalan hadis dan lafaz-lafaznya dalam keadaan disusun, ditertibkan sesuai dengan bab-bab yang ada. Paham ya? Nah, walakinnahu la yadhkur tarajim. Nah, tapi beliau tidak menyebutkan apa? tarojim ya menyebutkan terjemah-terjemahnya nah barakallahu fikum atau biografi-biografinya imma khaufan min ziyadati hasmil kitab imma kemungkinan besarnya kenapa kalau menyebutkan sekalian imma khawatir kalau seandainya apa ukuran kitabnya itu lebih nanti lebih tebal itu khawatirnya paham ya nah auli ghadir auli ghadir atau yang selain itu jadi beliau enggak menyebutkan secara sempurna semuanya disebutkan gitu nah, terjemahnya per per, per, per individu para perawi imma karena apa tadi Khawatir kalau seandainya apa? Khawatir kalau seandainya ukuran kitabnya itu tambah tebal lagi gitu loh. Paham nah, seperti itu. Waqad wada'a tarajimahu jama'atun min syurahih. Dan sungguh telah meletakkan na barakallahu fikum terjemah-terjemahnya sekelompok dari kalangan para penyarahnya. Paham ya? Para penyarah saya muslim. Wa min ahsaniha dan yang paling bagusnya termasuk yang paling bagusnya na barakallahu fikum Tarajimu An-Nawawi rahimahullah Terjemah-terjemah bab-bab yang diberikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah Oleh karena itu para ulama menyebutkan bab yang diletakkan dalam syarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim itu babnya yang meletakkan Imam Nawawi. Tapi kalau Sahih Bukhari, Imam Bukhari sendiri menunjukkan fikihnya beliau. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum kita Ada nah, tutup yang terakhir Wa adadu ahadithi bil mukarrar, perhatikan baik-baik jumlah hadisnya kalau diulang-ulang, na'am 7275. 7275. Nam khamsatun wa sab'una wa mi'atan wa sabatu fi hadisin. Paham ya? 7275 ini kalau diulang-ulang. Wa bi haddil mukarrar kalau seandainya pengulangan tadi dibuang, dikumpulkan tanpa pengulangan nahwu nah barangkali kurang lebihnya 4000 arba'u alaf. Paham ya? Arba'atu alaf 4000 hadis. Nam arba'atu alaf yang hadisin. Ini kalau seandainya enggak diulang-ulang. Paham ya? Wa qad ittafaqa jumhurul ulama au jami'uhum ala annahu. Dan sungguh mayoritas para ulama atau seluruh mereka sepakat bahwasannya min haitsus sihhah. Bahwasannya sahih Muslim ditinjau dari kesahihannya fil martabati tsaniyah ba'da sahih Bukhari ya enggak? Berada pada urutan yang kedua setelah sahih Bukhari. Sahih Bukhari, sahih Muslim. Urutannya ini ya, urut-urutannya. Wa dua-duanya sahih. Nah, kita lihat wa qila fil muqaranah bainahuma dan hingga dinukilkan ada yang mengucapkan eh, ketika ada membanding-bandingkan antara keduanya dalam masalah perbandingan mana sih lebih abdal sahih Bukhari atau sahih Muslim digabungkanlah biar tidak mendolimi masalah satu pihak tasajara qaumun fil Bukhari wa Muslimu ladayya wa qalu tokadamu tuqaddamu faqultu laqad faqal Bukhari sihhatan kama faqa fi husni sina'ati Muslimu Artinya apa? Sekelompok kaum para ulama mereka berdebat, tasyadara, berdebat, memperdebatkan masalah apa? Masalah sahih Bukhari sahih Muslim ini. Berdebat di hadapanku waqalu dan mereka mengatakan ayo daini tuqaddamu mana di antara keduanya lebih didahulukan itu mana sahih bukhari atau sahih muslim dijawab fakultu aku pun menjawab laqad faqal bukhari sihatan sungguh imam bukhari telah memenuhi sahih bukhari itu dengan apa syarat sahihnya Syarat sahihnya ketat Imam Bukhari. Ya enggak? Dua syarat yang tidak dimiliki pada Sahih Musliman itu. Nah, maksudnya beda syaratnya. Kalau Imam Bukhari mensyaratkan apa masing-masing perawi apa? Masing-masing perawi itu al-mu'asarah sezaman. Kemudian apa? Nah, barakallahu fikum, masing-masing perawi harus apa? Isbatul luqi. Nah, sama-sama pernah bertemu. Paham ya? Syaratnya dua itu. Jadi al-liqa' Nam sama apa? Al-mu'asarah tadi itu. Nah, tapi kalau Sahih Muslim, Al-Imam Muslim syaratkan intinya sezaman. Walaupun tidak sempat bertemu tapi memungkinkan untuk ber, bertemu. Paham ya? ma'imkan luki bersamaan mungkin bertemu. Jadi lebih kuat syaratnya Imam Bukhari. Paham maksudnya ya? Nah, Karena faqa fi husni sina'ati muslim. Sebagaimana Imam Muslim juga telah mengumpulkan kesempurnaan dalam masalah apa? Tata letak sahih Muslim. Sina'ah, tata letaknya. Jadi para ulama mengatakan tata letaknya dalam sahih Muslim lebih bagus daripada tata letak yang ada dalam sahih Bukhari. Adapun untuk sahihnya Sahih Bukhari lebih asah daripada Sahih Muslim dari syarat apa yang sudah sebutkan tadi. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.